الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma inna na'udzu bika min an hadis Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama malam hari ini diridhoi Allah Taala menjadi pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat nanti di samping menjadi wasilah semoga dengannya kita nanti bisa berkumpul bersama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini kita melanjutkan bab sujud sahwi. Kita membahas dalam bab ini sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Tetapi kita masih dalam sujud sahwi. Hadis 266 kalau panjenengan nomor berapa? 350. 350. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ihda salat asyyi rakaatain salah satu dari dua sholat al asyi dua rakaat bukrotan wa asyia bukra itu pagi asyia itu so sore nah berarti ini salah satu waktu apa sholat sore Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salah satu sholat asyi, sholat sore yaitu asar, rokaatain dua rokaat saja. Summa salam setelah dua rokaat itu yang mestinya beliau naik menuju rokaat ketiga tiba-tiba beliau langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, selesai itu langsung thumma qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid. Kemudian beliau berdiri menuju kayu yang ada pada bagian depan masjid. wada'a yadahu 'alaiha, beliau meletakkan tangannya di atas kayu itu. Wa fil qaumi Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Di antara kaum itu ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Fahaba an yukallimahu. Tapi keduanya sungkan ya, sungkan untuk berbicara dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam matur Wa kharaja sara'anun wa jasa saru'anun nas sementara orang-orang yang pertama ya itu langsung keluar pertama apa maksudnya ya mungkin orang yang pinggir-pinggir pintu yang ada keperluan langsung keluar sambil berkata aqasuratis sholatu apakah sholatnya dikosor ya dipendekkan kok cuma dua rakaat warajulun yad'u Nabi sallallahu alaihi wasallam Sementara ada seorang laki-laki biasa dipanggil Nabi dengan dzul Orang yang memiliki dua tangan. Loh, memang yang lainnya nggak punya tangan kah? Yang lain punya tangan Bapak Ibu. Tetapi ini khusus dipanggil dzul ini yang memiliki dua tangan Wallahualam, alam katanya karena tangannya panjang dari semestinya. Makanya dipanggil Zul Yadain. Nah, orang ini berani. Ketika Abu Bakar dan Umar tidak berani tanya, orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita panjenengan lupa am sholatu atau sholatnya dikosor?" Faqal Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, lam ansa walam tuksor saya tidak lupa dan sholatnya juga tidak dikosor nah karena belum mengatakan tidak lupa dan sholat tidak dikosor sementara punten jenengan telah lupa Fasolla ini maka Nabi pun sholat lagi dua rokaat, thumma salama kemudian salam, thumma kabaro kemudian bertakbir, Fasa jadamitlah sujudihi au atwala kemudian beliau bersujud seperti sujud biasanya yang beliau lakukan dalam sholat atau lebih panjang Thumma rafa'a ra'sahu fakabbara. Kemudian beliau angkat kepala dari sujud sambil bertakbir untuk duduk di antara dua sujud. Thumma wada'a ra'sahu fakabbara fasajada mithla sujudihi au atwala. Kemudian beliau meletakkan kepalanya untuk sujud, bertakbir, terus sujud seperti sujud yang biasanya atau lebih panjang Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara. Kemudian beliau angkat kepala dan bertak bertakbir. Loh, enggak pakai salam ta? Yo enggak disebutkan salamnya di sini. Muttafaqun alaih. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walafdulil Bukhari dan ini adalah lafadznya Imam Al Bukhari dalam Sahih Muslim eh dalam Sahihul Bukhari wa fi riwayatin li muslim sementara dalam riwayat muslim dijelaskan sholat al asr jadi salah satu dari sholat sore itu adalah sholat asar wali Abi Dawud sementara dalam riwayat Abu Dawud faqala ada tambahan dalam riwayat Abu Dawud ini Bapak Ibu ada tambahan Nabi bertanya Asal sadaqah yadain. Benar tak ngomongnya dul yadain ini? Kalau kita sholat cuma dua rakaat begitu. Jadi Nabi itu bertanya dulu kepada para sahabat yang lain. Fa'au ma'u ai na'am. Mereka pun memberi isyarat enggih leres. Cuma dua rakaat gitu. Wa iya fi Nah, lafadznya eh, Abu Dawud ini juga ada dalam as-sahihain ya tapi dengan lafat faqalu kemudian dalam riwayat lain walam yasjud nabi itu tidak melakukan sujud sahwi hatta yaqanahu Allah taala dalik hingga Allah taala membuat beliau yakin yakin kalau sholatnya cuma berapa rakaat dua rakaat perlu diulang tidak terjemahannya ini dalam sudah jelas ya? Pelajaran pertama Bapak Ibu dari hadis ini bahwasanya para nabi itu boleh lupa. Ya. Para nabi itu boleh lu lupa meskipun mereka maksum tapi ada beberapa hal yang mereka itu dibuat Allah taala lupa untuk menunjukkan bahwa mereka itu bukan Tuhan mereka itu sama seperti manusia normal ya lupa hanya cuma bedanya kalau lupanya para nabi itu memang nanti menjadi sumber syariat kan begitu karena andaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lupa, terus kita lupa, gimana cara melakukan apa menyempurnakan sholat pas lupa itu gitu. Jadi sebagaimana dijelaskan pada pertemuan yang lalu memang itu ditakdirkan Allah seperti itu. Kayak kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditakdirkan terkena sihir gitu kan? Biar kita sebagai umatnya ini tahu apa yang harus dilakukan ketika melihat orang terkena sihir. Seperti itu pula ketika dalam sujud sawi karena orang pasti lupa dan manusia itu kan disebut al-insan manusia disebut al-insan dikathrotin nisyan karena banyak lu lupa. Nah kalau misalkan Nabi tidak lupa terus kita lupa ya opo nanti sholatnya itu begitu. Yang kedua pelajaran kedua hikmah dari lupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai bentuk keringanan bagi umat ya sebagai bentuk keringanan jadi kan cuma nambah aja cuma nambah aja tidak pulang dari awal memang kalau jedanya dekat seperti ini cukup nambah dua rakaat tapi kalau ingatnya itu besok atau tadi asar ingat sekarang ya maka harus dimulai dari A awal tidak boleh nambah yang lupa saja tidak boleh harus diulang dari A awal Bisa. monggo berarti apa itu tidak terlalu lama tadi kan Rasulullah sempat keluar iya yeah. dari sempat keluar kemudian kembali lagi begitu kira-kira Nggih. Kembali lagi setelah diingatkan kalau cuma dua rakaat. Nggih. Okay. Tapi gitu boleh ya? Boleh. Jadi paling tidak itu ya satu jaman lah maksimalnya itu. Okay. Kalau misalkan kemarin ingat sholat duhurnya cuma dua rakaat, sekarang ingat ya harus empat rakaat, tidak boleh nambah dua toh, begitu. Karena sudah lama. Nah, yang ketiga, innal khuruja minas sholati qabla itmamiha keluar dari sholat sebelum sholat itu sempurna ketika ada dugaan bahwa sholatnya benar la yubtiluha itu tidak membatalkan sholat sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini malah ada ngomong-ngomong juga kan nah untuk ngomong-ngomong ketika lupa atau tidak ngerti itu juga sholat tidak batal kemudian sujud sahwi bapak ibu bagaimanapun bentuknya itu cuma dua kali sujud ya apapun sebabnya sujud sahwi itu cuma dua kali diantaranya ada duduk di antara dua sujud sujud sahwi hukumnya wajib bagi orang yang lupa ya jadi sujud sahwi ini hukumnya wajib bagi orang yang lupa wujubu sajdatay sahwi liman saha wajib melakukan dua sujud sahwi bagi orang yang lupa wasallama dan mengucapkan salam anak fiha ketika ada kekurangan nopo pak berarti nanti di dalam sujud sahwi dan itu ada dua, dua salam ya seperti tadi ya yang Loh. pertama salam tergantung tergantung oh, gitu. Oke. Okay. Kalau misalkan karena ada sujud sahwi itu yang setelah salam ada yang sebelum salam. Kalau setelah salam berarti dua kali salamnya. Tapi kalau sebelum salam tinggal salam dok langsung Allahu Akbar berarti cuma satu salamnya. G. G. Ada lagi? Ini dikatakan di sini inna sujud sahwi sujud sahwi yakunu ba'da salam dilakukan setelah salam idza sallama an ketika orang itu mengucapkan salam karena kurang kayak Nabi tadi wa yakunu qabla salam dan dilakukan sebelum salam fima ada hadhihi surah pada selain gambaran ini. Faham ya maksudnya? Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa para sahabat itu betapa besar penghormatan dan pengagungan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai untuk ngomong panjangnya lo Nabi sholatnya kok cuma dua rokaat itu mereka nggak berani gitu ya seperti Abu Bakar dan Umar tidak berani ngomong begitu malah yang berani ngomong itu Zulyadain ya Zulyadain nah Syekhul Islam berkata atasyahudu ba'da sajdatayis sahwi tasyahud setelah dua sujud sahwi lam yarid fihi ayyu syai'in min aqwalir rasuli alaihi salatu wassalam jadi tidak datang sedikit pun tentang tasyahud ini baik dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala af'alihi maupun dari perbuatan beli beliau jadi ada pendapat Pak katanya sujud sahwi itu butuh tahiyat sebelum salam ada pendapat seperti itu tetapi pendapat yang dibenarkan para ulama itu sujud sahwi tidak pakai tahi tahiyat tidak pakai tasawuf cuma setelah e, sujud Allah Akbar langsung assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah dan inilah yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah ya yang dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, dalilnya apa? Kalau ada tasawuf, ini hadis berikutnya ini. Nah, sayangnya hadis ini Ibnu Taimiyah mengatakan dhaif sementara selain beliau mengatakan hasan. Makanya bagi yang mengatakan hasan berarti pakai tasawuf, bagi yang mengatakan dhaif maka tidak pakai tasawuf. Tetapi hadis ini hadis sebelumnya lebih sahihan hadis-hadis yang sebelumnya dan hadis-hadis sebelumnya itu tidak ada yang menyebutkan bahwa Nabi pakai tasyahud. Jelas nih Bapak Ibu ya? Saya bacakan wa an Imran bin tasyahud wa hasanahu At-Tirmidzi ini mengatakan hadis ini hasan wal Hakim juga diriwayatkan Al Hakim wa sahahahu dan dia mengatakan sahih. Jadi ketika para ulama itu berbeda pendapat pada satu hadis, hadisnya ini sahih apa tidak sahih itu dari perbedaan pendapat Bapak Ibu. Bagi yang mengatakan hadis ini dhaif maka tidak pakai tasabun. Bagi yang mengatakan kita ya apa? Kalau saya tidak pakai tasawuf tapi kalau ada orang yang bertasawuf ya jangan disalah no kan begitu. Oke. Okay. Begitu apa Umar? Oke. Ya, mesti nggak pakai dijelaskan itu aja. Jadi intinya hadis ini menjadi dalil bagi ulama yang mengatakan sujud sawi perlu tasyahud Nggih, berarti tasawuf dua kali kalau berpegang kepada hadis ini. Kemudian wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala dari Abu Sa'id 这是啊。 yusallim sebelum ucap salam. Fa'in kana sholat kalau memang dia itu faktanya dia kan tidak tahu dia kan milih tiga tiba kok empat sudah ya nah karena dia milih yang kecil akhirnya kan sholat lima kan rakaatnya fa'in kana sholat kalau memang dia sudah sholat lima rakaat syafa'na lahu sholatahu Wasyaf'i wal watar artinya apa? Syafa itu genap, al watar itu kan dengan kunci apa? Ganjil. Fa in kana khamsa, kalau memang dia sudah sholat lima rakaat, syafa'na lahu sholatahu terus nambah satu. Oh, berarti itu menggenapkan sholatnya. Karena sholat siang itu kan genap Bapak Ibu ya. Sholat siang itu genap, yang malam itu yang ganjil itu sholat malam. Wa ingkana sholat tamaman, kalau memang dia sudah sholat sempurna, kanata tarliman syaiton, maka keduanya itu menghinakan syaiton. Rawahu Muslim. Jadi setan dan setan itu berusaha bagaimana agar kita itu lupa lupa bacaan lupa rokaat kadang mulutnya komat yang ragu-ragu pilih yang paling besar begitu. Jadi inti hadis ini Bapak Ibu kalau ragu-ragu disuruh milih rokaat yang paling kecil. Karena itu yang yakin. Hadis berikutnya wa Ani bin mas'udin radhiyallahu anhu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Sol walakin innama ana basyarum Mislukum tetapi saya ini ya sama seperti kalian manusia biasa ansa kama saun saya juga lupa sebagaimana kalian lupa faidah nasi itu kalau saya lupa fadzakiruni maka ingatkan saya gimana cara mengingatkannya dengan subhan dibalik ini ya dan dulu sudah saya jelaskan Bapak Ibu wong sing subhanallah imam gak paham dan dia ngene tinggal nyebrok lawan paling hutan-hutan ya seperti itu wa idah muttafaqun alaihi ya muttafaqun alaihi itu disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim dan hadis muttafaqun alaihi ini tingkatan hadis yang paling sahih karena sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim baru yang kedua itu yang diriwayatkan Bukhari saja tingkatan sahih yang ketiga yang diriwayatkan saja. Yang keempat, yang tidak diriwayatkan Bukhari Muslim tetapi sesuai syarat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Nah, itu itu tingkatan hadis sahih. Maksudnya, kalau misalkan seperti tadi sama-sama sahihnya dengan tingkatan ini, kok ada perbedaan misalnya. Maka ya kita menguatkan yang paling sahih seperti tadi kan riwayat Tirmizi katanya ada tasahud tapi untuk riwayat-riwayat yang mutafakun ala itu tidak ada gitu loh itu tidak tidak ada makanya lebih mengutamakan yang paling sahih wa riwayat riwayatin lil Bukhari sementara dalam riwayat Al Bukhari fal yutimma hendaknya dia menyempurnakan ya thumma yusallim kemudian salam Thumma baru kemudian sujud. Berarti ini sujudnya kapan? Setelah sholat. Setelah salam. Ini setelah salam. Wali muslimin sementara dalam riwayat muslim anan nabi Nah, ketika mereka bertanya ada sesuatu kah? Dalam riwayat lain mereka mengatakan solaita khamsan. Panjenengan telah mengerjakan sholat lima rakaat. Kemudian Fafil hadithi dalam hadith ini dalalatun ada dalil petunjuk ala sujud sahwi jadi sahwan fisola. Jadi hadis ini menjadi petunjuk bahwa sujud sahwi itu dilakukan ketika ada tambahan di dalam sholat yang terjadi karena lupa gitu. Jadi sama baik kurang maupun lupa sama-sama sujud sahwi. Kalau sholatnya itu kebanyakan, tidak usah diulang, tidak usah sholat lagi, tidak usah, cukup mengerjakan sujud Sawi Itu loh yang namanya takhfif atau keringanan bagi umat ini. Bayangkan jenengan buru-buru mau berangkat jadwal kereta, jadwal pesawat, tiba eh sholatnya lu kok limo, nggak ada sahwi, ngulang menewa bisa kari gitu kan. Nah ini bapak ibu Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa sujud sahwi itu diawali dengan duduk. Tidak disyariatkan berdiri Allah wakbar terus sujud tidak. Memang itu sampai Allah liman hamid adalah ini. Jadi dimulai dari berdiri, duduk, okay? dimulai dari du, duduk. Hadis ini juga menjelaskan bahwa sujud sahwi itu sama seperti sujud-sujud yang lain. Doanya juga sama, ya panjang pendeknya juga sama. Jadi gak usah membuat doa sendiri. Subhana man la yanamu wa la yasbu gitu. Itu gak ada dalilnya itu, nggih. Nggih. Nggih. Nggih, tambahan sinten kan niku nggih itu fakul jari jari ini jari nah Bapak Ibu sekalian sekarang tentang perbedaan para ulama dalam sujud sahwi pendapat pertama ini pendapat Al-Hanafiyah yang pengikut Imam Abu Hanifah mereka mengatakan bahwa semua sujud sahwi tempatnya setelah salam baik kebanyakan baik kurang tetap tempatnya setelah salam ini pendapat Hanafiyah sementara pendapat Syafi'iyah mereka mengatakan semua sujud sahwi tempatnya sebelum salam pendapat ketiga Al-Malikiyah mereka mengatakan sebelum salam kalau kurang ya dan kalau ada tambahan maka setelah salam. Jadi kalau kurang itu sujudnya kapan? Sebelum salam. Kalau kelebihan sujudnya setelah salam. Pendapat keempat ya pendapat keempat ini al Hanabila mereka mengatakan sebetulnya tidak boleh sujud itu baik kurang, baik lebih dilakukan sebelum setelah itu tidak menjadi masalah. Ya. Adapun yang selain itu cuma afdoliyah mawon gitu loh. Jadi cuma lebih utama saja. Jadi kalau misalkan kalau sujudnya ini uh, eh, baikkan innahu min tamamis salati wa li hadits Abi Sa'id fi Muslim wa lima fi sahihain min hadits Abdullah bin Buhaina wa ma ajahu qabla salam wallahu a'lam. Jadi intinya pendapat itu boleh. Jadi panjenengan bebas baik kurang ya. Nah, pendapat Malikiyah itu yang benar. Cuma masalahnya kan mereka mengharuskan gitu loh. Nah, kata al al, al Hanabila sama-sama boleh baik karena kurang ataupun karena kelebihan itu panjenengan lakukan setelah salam panjenengan lakukan sebelum salam itu sama-sama bolehnya cuma yang afdol yang afdol kalau kurang sebelum salam kalau lebih setelah salam insya Allah begitu ada yang ditanyakan Bapak Ibu tidak ada nih Ibu tidak ada Nggih. Hadis 270. Jadi yang berapa, Pak? tiga 309. 309. Oh, 359. Oke. Wali Ahmad diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasai dari hadis Abdullah bin Ja'far marfu'an secara marfu. Jadi dari Nabi sallallahu beliau mengatakan man syakka fi sholatihi barang siapa ragu-ragu dalam sholatnya fal yasjud sajdata ini hendaknya dia itu sujud dua kali sujud ma yusallim setelah dia mengucapkan salam ini hadis ini sahih tetapi di antara ulama ada yang Barang siapa ragu-ragu di dalam sholatnya Hendaknya sujud dua kali sujud setelah mengucapkan salam Nah, apa benar seperti itu? Kalau memang maknanya sohih Bapak Ibu Berarti diartikan ketika ragu-ragu tetap memilih yang paling kecil ya kan Terus ditambah disempurnakan Baru kemudian sujud sahwi setelah salam Nah ini dalil bahwasanya kalau ragu-ragu ya kalau ragu-ragu so, apa sujud sahwinya setelah salam tapi sesuai hadis-hadis yang sebelumnya sebagaimana tadi sudah kita dengar bersama baik lebih baik kurang jenengan lakukan setelah atau sebelum salam semuanya bu boleh dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu fal yasjud sajdatain fa illam yastatimma qa'iman fal yajlis wala sahwa alaihi. Ini apa maksudnya ini Pak Umar? Idza syakka ahadukum jika seseorang dari kalian itu ragu-ragu faqama firraqatain kemudian berdiri dalam dua rakaat. Maksudnya apa ini? ragu-ragu tapi setelah dua rakaat berdiri berarti masuk rakaat ketiga fastatam mako iman maka dia pun melanjutkan dengan berdiri yamdi hendaknya dia lanjut wala yaud dan jangan kembali duduk gitu kan lanjutkan saja tidak apa-apa kelebihan jangan kemudian loh aku lah anu ya tak duduk tidak boleh ya wal yasjud sajdatain hendaknya dia sujud dua kali su sujud ini misalkan sholat subuh misalnya ya ragu-ragu nah sudah kebarus berdiri ya kan berarti apa duduk apa balik lanjut lanjut fastatam iman maka hendaknya dia menyempurnakan dalam kondisi berdiri fal dilanjutkan lanjutkan duduk. Nah, baru nanti walinya sujud sajdata ini hendaknya sujud dua kali su sujud. Monggo. Saat subuh Nggih. berdiri sudah berdiri. Nggih. Diingatkan subhanallah terus gimana? Lanjutkan apa? Loh, kalau subhanallah ya duduk. Gitu ya. Nggih, ini kan sendirian nih. Nggih. Sendirian fa illam yastatim iman nah, kalau misalnya dia itu belum sampai berdiri fal yajlis hendaknya duduk wala sahwa alaihi dan tidak perlu sujud sahwi jadi ini apa Umar itu kalau dia sholat sendiri kalau dia sholat sendiri nah, monggo kemarin kan kalau kita sudah terlanjur berdiri bisa diingatkan ada tenang nggak boleh ya benar nggak Itu kan masalahnya kan bukan sholat subuh. Oh. Oke. Itu kan kalau kondisinya itu empat rakaat gitu kan. Nah, kalau subuh kan jelas dua rakaat kok. Nah ini jelas Fa'ilam yastatim iman kalau dia itu belum apa tadi yastatim iman belum sampai berdiri Hadis berikutnya fa inzal imamu jika imamnya lupa fa alaihi maka salah imam dewi wa ala man khalafahu uh, gimana ini fa inzal imamu fa alaihi wa ala man khalafahu kalau imamnya lupa maka kesalahan atas imam dan atas siapapun yang di belakangnya saya katakan kok nggak sama hadis ini kan dikatakan laisa imam. Siapa yang di belakang imam? Makmum. Faizah imam, tapi kalau imamnya lupa, ya, fa'alaihi wa ala man maka kesalahan itu ya imam, ya orang-orang yang di belakang, di belakangnya. Hadis ini itu Bapak Ibu, hadis ini itu Tapi sesuai penjelasan hadis-hadis yang sebelumnya, makmum itu dijadikannya imam itu untuk ditaati gitu. Maksudnya begini, kalau kita sudah tahu imamnya salah, mereka kan dibahas sahabat ya, kan diimai kan mereka. Kemudian itu harus mengikuti imam di dalam salatnya, dan kalau dalam sholat pasti kalau dalam salatnya, maka harus mengikuti juga hadis ini doif bapak ibu ya hadis ini do doif ada yang ditanyakan imam ya? korupsi dalam imam korupsi ya diingatkan sampai mau kurang kan gitu nambah oke okay. nambah Cak Fatin wis cak popo enak salat wek dilut gitu. Aja dieling no tidak nambah tidak boleh dasar begitu. Diingatkan ke Nabi tadi kan lo jenengan salat dua rakaat así